Thank you. termasuk ini. Tanda-tanda yang ke-30 uh, e, tahun-tahun sebelum penipuan. Ya, yang ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam al bani mengatakan hadis ini hasan. Ya, Karena Rasulullah SAW bersabda, saya di alam nasi selama tujuh akan muncul nanti di akhir kepada manusia di akhir zaman tahun-tahun untuk penipuan akan muncul ya kepada umat manusia di akhir zaman tahun-tahun penuh penipuan di mana Rasulullah يصدق فيها الكاذب ايكذب يكذب tidak kita baca dengan keadaan zaman, hadis ini hambar, tak punya makna. Sama dengan kita membaca buku cerita lepas begitu saja. Tapi marilah kita lihat apakah yang dikatakan Rasulullah ini sudah terjadi. Akan muncul tahun-tahun sangat berbeda. tahun-tahun penuh dengan penipuan, ya, penuh dengan kepalsuan. Ya. Maka marilah kita menatap keadaan kita pada hari ini, ya. Kita melihat kondisi kita dengan jujur bahwa kenyataan hari ini jujur itu menjadi sesuatu yang mahal. Ya. Jujur pada hari ini menjadi sesuatu yang mahal. Ya. Jujur itu mahal pada hari ini. Ya, jujur itu orang yang lurus. Lurus ucapannya, lurus perbuatannya. Hari ini orang seperti itu menjadi barang yang langka. Bukan tidak ada, ada tapi sulit dicari. Ya. Yang banyak itu apa? Lawan daripada jujur, menipu. Penipu. Ya, jadi hari ini jujur itu menjadi barang langka ya, yang sulit dicari. Ya, padahal Allah maupun Rasulnya memerintahkan kita untuk berbuat, ya, berucap dan berlaku dengan perlakuan yang jujur. Ya, ayat ini sering dibawa ya termasuk surga saja. ayat ini dibawa oleh Pak Jokowi. Ya, firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 70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 Orang-orang beriman. Ya. Niscaya dengan itu Yusuf lakum Ahmad yahdihi ilal bir. Ya. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan memimpin seseorang menuju Nya Allah. Ya. Dan sebaliknya Rasulullah mengingatkan, hati-hatilah kamu. Ya, maknanya jangan sampai kamu lakukan perbuatan menipu bohong. Ya, karena apa? Kebohongan itu akan menuntun kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak yang tinggi dan sujud. Ya. Dengan berbohong itu nanti akan terbuka peluang-peluang ke depan lebih banyak bohong dan lebih banyak perbuatannya rusak. Dan kebohongan-kebohongan itu, kerusakan-kerusakan itu akan memimpin seseorang, mengantarkan seseorang menuju neraka. Kan? perintahnya jelas, indah sekali. Hendaklah engkau jujur, lurus. Dengan engkau berbuat, berkata yang lurus, engkau akan dipimpin oleh Allah untuk bisa, bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang kau lakukan, akan dipimpin nanti engkau menuju surga ya Allah. Ya. Dan jauhilah kebohongan. Ya, karena dengan kebohongan itu akan memimpin, akan mengantarkan seseorang kepada kebajikan, Ya, dan kebajikan itu akan mengantarkan seseorang ke neraka. Tapi sayang hari ini jujur mahal harganya. Bahkan ketika ada orang jujur, ya saya kasih contoh ini tahu tahun penipuan. Kalau ada orang jujur, ini contoh. Umpama di satu instansi, satu kantor karyawannya 25 orang ada dua orang dari 25 ini ada dua orang dua orang ini lurus yang dikatakan yang benar perbuatannya benar ucapannya benar bahasa kita sekarang nggak mau neko-neko lurus-lurus saja dua orang ini sementara yang 23 ini begini ya tak benar bengkok nggak jujur maka di instansi itu yang pegawainya 25 orang dua orang yang jujur ini menakutkan 23 orang dua orang yang jujur ini dianggap sebagai ancaman ini suara kekhawatiran dua taujid dirakkan ini, di luar akademi Mangonin So, kalau masih ada si bulan dan bulan ini, tidak bisa kita pak. Gimana caranya? Pindahkan dia. Kurang dia di tempat jauh. Jadi kalau ada orang jujur dari 25 jua, jua ini dianggap mengancam stabilitas setan. Maka dia ditendang dibuat. Banyak kita tentang ini. Guru jujur, guru lurus, tak dapat tempat. Tapi yang beko, yang mendusta, yang memalsukan kwetansi, yang korupsi, wah. Ya, bebas kentayangan. Ini nyata hari ini benar apa yang dikatakan Rasulullah. untuk itu menjadi sesuatu yang mahal. Dan kalau Hanya syukur masih ada orang-orang. Enggak. Aduh, gak bisa gerak kita masih ada dua orang ini. Tenang, dibuang. Tapi nggak apa-apa. Kalau karena jujur kita dimusuhi orang, nggak apa-apa itu bukti bahwa kita benar. Yang penting jangan dimusuhi orang. Ya, lurus-lurus. Ya. Nah, itu. ini kondisi hari ini seperti itu. Bahkan kebohongan ini terstruktur. Tahu terstruktur dari atas sampai bawah. Jadi paduan suara. Kalau atas mengatakan oh oh semua Dari atas sampai bawah paduan suara. Kedustaan demi kedustaan. Ya. Bahkan hari ini sepertinya banyak orang-orang yang mengamalkan prinsip yang dianut oleh Adolf Hitler Kenal Abu Hurairah. Kenapa? Adolf Hitler, Hitler, Hitler. Ya. Kata Adolf Hitler, sebarkan terus kebohongan. Tanamkan kebohongan pada manusia banyak itu. Nanti pada satu hari, kebohongan Sehingga ketika ada orang yang benar, yang benar-benar, sampai itu salah, itu nggak benar. Orang lain yang banyak nggak kayak kamu. Keliru ini. Ya, nah begitu. Nah itu prinsipnya ada itu sekarang banyak dipakai. Orang dicekoki dengan kepalsuan. Sehingga ketika ada kebenaran penipuan itu terstruktur. Sedangkan kalau istilah apa itu senturi apa istilahnya terstruktur dan sistemik saya pikir terasa ya sistemik Allah dimana sistemik ya ya pintar orang kalau sudah sistemik terstruktur nah inilah zaman sehingga orang-orang yang lurus tersingkirkan, ditempatkan yang jauh, dimusuhi. Inilah tahunnya. Kemudian kata Rasulullah di mana ketika itu yusaddaq bihan kajib. Pendusta dibenarkan. Tukang bohong, tukang ibu, tukang obrol yang dipalsu. Ya, kerjanya menipu orang, membohongi orang dengan kalimat yang berbunga-bunga, kalimat yang menarik tolong. Tapi si pembohong itu bisa berkuasa. Ya maaf, ya. Mempunyai kekuasaan, mempunyai pengikut yang banyak dan didukung oleh banyak orang. Karena apa? Mereka punya fasilitas, punya alat pendukung melalui media-media karena punya fasilitas, punya pendukung, punya media, diberitakan terus-menerus, orang hebat itu. Ya, itu orang hebat. Ya, dan Yusuf Al-Babil menampilkan salah satu hadis, saya lupa masalah hadisnya itu, sampai digambarkan. Ya, zaman itu orang-orang yang nyata-nyata busuk, nyata-nyata busuk, itu dikatakan oleh orang, hebat itu. Itu hebat itu. Nah, ini pendusta karena punya fasilitas, punya kuasa. Jadilah dia orang yang lurus, seolah-olah orang yang benar. Ya. Ini seperti itu pendusta dibenarkan, lebih dibenarkan. Dan sebaliknya, ya orang yang benar dibenarkan. Ya, diserta dibenarkan, berikan lebih sadiq orang yang benar yang lurus dianggap bohong. Hanya karena apa? Dia tidak punya sarana, tidak punya penopang, dia bicara apa adanya, tidak dipakai oleh orang, dianggap ala apa ini. Kalian cuma diselipir orang kita, orang banyak itu. Ya. Orang lurus, ya apa adanya, terbuat benar, didustakan pada hari ini. Dituduh macam-macam. Orang bohong dibenarkan, orang benar didustakan menjadi kita. Inilah benar. Ya. Nah kemudian orang yang pengkhianat, ya, dianggap orang yang amanah. Sabda bihal kafir, berkata bihal sadiq, wa yuktamu bihal khair. Pengkhianat dianggap orang yang amanah. Pengkhianat Ya, kalau boleh dicontohkan hari ini berapa banyak orang yang ya dengan kekuasaan di tangannya mengatakan ya demi pembangunan untuk membangun bangsa dan negara. Wah, kalimatnya hebat. Semua Tuhan. Untuk membangun bangsa dan negara. Membangun bangsa dan negara. Tetapi kita melihat ya tempat maksiat di mana-mana judi dilegalkan, mafia difasilitasi. Ini saya katakan terstruktur tadi dari pusat sampai ke sini. Kalau nggak percaya lihat sendiri, buka mata. Ya, maksiat didukung. Ya. Coba lihat kafe-kafe tempat mendem-mendem kata orang Jawa, mabuk-mabuk itu. Ya. Dibiarkan bukan nggak tahu, dibiarkan. Ah, ini kan membangun sesuatu yang jelas akan berdampak merusak moral bangsa, itu kan mengganggu. Nah ini namanya menghianati. Lebih-lebih orang punya amanat, menghianati amanat. Ya, dianggap amanat orang yang berani. Nah, ini terjadi di mana-mana seperti itu. Ya. Contoh lain lagi, berapa banyak orang mengatakan kita harus memperhatikan kondisi orang-orang lemah. Ya, orang-orang miskin kita bersama mau cilik. Mau cilik bersama rakyat kecil. Bagus ucapannya, tapi kenyataannya lain. Ya, yang diucapkan memperhatikan orang-orang miskin, orang lemah bersama mau cilik. Korupsinya jalan terus. Hidupnya hanya menumpuk-numpuk harta atau kepentingan dirinya dan kroni-kroninya. Di mimbar mimbar di forum-forum mengatakan ingin memperhatikan nasib rakyat miskin. Memperhatikan orang cilik. Tapi kenyataannya menumpuk-numpuk harta. Menghisap uang rakyat. Ini zaman kita lihat saja kenyataan yang ada. Ya, yang miskin hari ini makin menjerit. Sementara yang kaya, yang sudah punya jabatan, punya pangkat, naik mobil mewah, masih nggak pernah cukup. Ini teman-teman. Ya, punya segala adanya masih nggak pernah cukup. Sehingga mengambil uang rakyat. Pengkhianat dianggap orang yang amanah. Ya. Dan ini banyak pemimpin. jadi kita tidak menuduh nama orang. Pemimpin seperti ini banyak. Ya. so, seolah-olah melindungi orang kecil. Tapi yang terjadi sebaliknya. Nah, ini pengkhianat. Dianggap orang yang amanah. Ini terjadi di mana-mana. Ya, pemimpin seperti ini. Ada satu pemimpin di negara Amerika Latin, Uruguay. Oh, ah, Uruguay. Di Amerika Latin ada presiden Uruguay namanya Mose Masika. Laki ya, Mose Masika. Ini presiden Uruguay. Dia mendapat gelar pemimpin termiskin di dunia. Ya. Mose Masika presiden termiskin di dunia. Apa buktinya sampai dia mendapat gelar presiden termiskin di dunia? Ya, dia mendapat gaji bulanan 250 ribu dolar. Kalau dirupiahkan, ya, dirupiahkan itu 115 juta rupiah. Ya. Dari 115 juta lebih kurang seperti itu, dari 115 juta itu ya 90 persen 90 persen dikembalikan untuk rakyat dia hanya mengambil ya, dia hanya mengambil 700 ya 700 dolar yang kalau dituangkan lebih kurang 7 juta lebih sedikit tiap bulan. Gajinya mestinya 100 lebih kurang 115 juta, tapi dia hanya mengambil tiap bulan 7 juta dolar. Tempat kediaman yang dibelikan oleh negara untuk fasilitas dia, dia nggak tempati. Dia memilih tinggal ya, di satu lokasi pertanian, satu rumah kecil dengan satu kamar tidur. Mose matikan ya, satu rumah kecil dengan satu kamar tidur. Ya, juta dolar. Kenapa demikian? Dia merasa cukup tujuh juta dolar itu cukup untuk dia hidupnya di bulan. Sehingga lebihnya itu dia bagikan untuk rakyatnya. Sehingga dia dicintai oleh rakyatnya. Sehingga dia mendapat gelar termiskin di dunia. Sampai-sampai dia menolak juga mobil-mobil mewah. Dia dia dari uh, dari rumahnya ya ke tempat bekerja presiden ini ya melaksanakan tugas-tugas negara dia pakai mobil pribadinya apa mobil pribadinya itu VW Bodor tahu VW Bodor ya Volkswagen buatan Jerman yang kayak kodok itu cinta itu ditaksir sekarang ini kalau laku dijual, sekarang ini kalau dijual di kita, paling harganya sekitar 20 juta. Mesti bersikap sayang dia orang kafir. Ya, itu baru pemimpin tenang kata orang Jawa itu. Ya, perhatikan rakyatnya itu baru cocok dia pakai semboyan memperhatikan orang ini. Ya, tapi umat Islam kita kalau kita tengok sejarah mempunyai cerita yang jauh lebih hebat daripada itu. Ya, seorang jauh sebelum itu Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz yang kekuasaannya dari satu Arab terjatuh Eropa ke Asia ke Afrika. Musim Afrika cuma pegang urut dua ini saat itu kekuasaannya Umar bin Aziz seperti itu. Umar bin Abdul Aziz nikah dengan seorang anak Khalifah. Anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Namanya Fatimah. Anak Khalifah lalu. Pemimpin Islam nomor satu. Ya. Sebelum dia menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini hidup dalam kecukupan mewah. Tahu sendiri orang mewah tampilannya lain tampilannya lain. Tapi setelah dia menjadi khalifah, dia panggil istrinya si Fatimah. Wahai Fatimah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amanat yang Allah berikan kepada saya ini. Maka saya harap seluruh perhiasanmu, seluruh perhiasanmu yang kau simpan itu semuanya serahkan ke Baitul biasa kita mendapat tunjangan ala kadarnya tiap bulan. Awalnya istrinya menolak, walau orang kaya biasa hidup mewah. Tapi setelah diyakinkan, diingatkan dengan Allah, maka tiba Fatimah, ya dia cinta kepada harta, tapi ternyata dia lebih cinta kepada Allah. Dan seluruh hartanya Fatimah Gambarkan dia Baitul Mal. Sehingga tampilan Umar bin Abdul Aziz sama saja dengan rakyat dalam hal. Kekuasaannya terbentang sampai ke Jawa ke Roma, ke Asia. Ya, hari ini sulit kita dari pemimpin seperti itu. Yang banyak itulah tadi. Ya, mengatakan prihatin, mengatakan perhatian terhadap milik yang ada pada khianat. Pengkhianat dianggap orang yang amanah dan sebaliknya. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang amanah, yang lurus-lurus, yang ikhlas, yang menyampaikan amanah Allah dianggap pengkhianat. Orang ikhlas lurus menyampaikan amanah Allah dianggap pengkhianat. Inilah zamannya. Dan begitu juga yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, ya, gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah, sangat dipercaya, itu orang kafir yang memberikan. Orang musyrikin mulai Gelar Al-Amin itu diberi oleh orang-orang musyrik. Karena apa? Memang benar Muhammad Rasul kita itu jujur dan Sampai-sampai kalau mereka orang-orang Quraisy itu mempunyai barang-barang berharga, itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ya, dititipkan kepada Nabi. Kalau aku hilang, sehingga apa yang terjadi ketika peristiwa datangnya perintah hijrah setelah para kaum muslimin semua hijrah ke Yatrib ketika itu, ya dulu Madinah namanya Yatrib, Rasulullah menyusul belakangan ketika itu Rasulullah mempersiapkan segala sesuatu dengan Abu Bakar Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di depan Rasulullah sebelum Rasulullah berangkat Rasulullah menitip pesan saya Ali ini ada barang-barang titipan ya daripada kaum ya daripada keluarga-keluarga kita yang masih musyrik-musyrik diberitahu si ini punya si ini ya, tolong kembalikan mestinya kalau zaman kita sudah tahu gitu diambil semua dua hari yang eman-eman katanya. Dan zaman sekarang, wassalam sudah sok masuk tas berangkat. Tapi ya. nanti tidak. Nyawanya terancam dikejar. Sarannya punya musuhnya. Kembalikan. Ada tak pemimpin seperti ini? Tetapi Rasul yang sebegitu lurus dendam ya ingin dibunuh ya sampai mereka membuat kayu bara di gedung dewan DPR ketika itu dalam lagu berkumpul kayu bara ini Muhammad ini gimana itu makanya sampai akhirnya jadi dikepung rumah Rasulullah mereka bilang usir saja ini Muhammad karena dakwahnya tidak bisa dihentikan ada yang mengatakan jangan diusir penjara kalau diusir nanti di tempat yang baru dia bisa dakwah. Oh, kalau gitu gimana penjara? Oh, jangan, sama saja. Di penjara dia bisa dakwah. Dia bisa mempengaruhi yang lain. Gimana caranya? dulu? Ya. Orang yang mereka diberi gelar al-amin itu sampai diperlakukan seperti itu. Ya. Ingin dibunuh. Ya. Usul bunuh itu usul dari iblis Mulia mereka memujinya, menyanjungnya orang kebanggaan. Quraisy ketika itu Nabi kita kebanggaannya musyrik Quraisy. Ya, orang yang sangat jujur. Untungnya dia akan pengkhianat sampai ingin dibunuh. Ya, hasil rapat putuskan bunuh. Begitu kita Palu datang Jibril alaihissalam beritahu Rasulullah turun satu ayat wa in yaqulu bika alladziina kafaru yusbituna aw yaqtuluna aw yang wa yaqtuluna wa yaqtulullahu wa khairul makirin Nabi tahu hasil rapat seperti itu dan ingatlah Muhammad ketika musyrik itu merencanakan makar tipu daya kepadamu mereka ingin melakukan tiga hal memenjarakanmu mengusirmu atau membunuhmu Nabi langsung tahu Nabi sampai akhirnya dikejar-kejar dijadikan DPO nah, kalau bahasa kita sekarang ini DPO daftar pencarian orang ya, di, pengumuman di sekitar Ka'bah siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati hadiahnya 100 unta merah coba orang yang jujur dianggap pengkhianat dan itu akan kembali akan kembali di akhir zaman inilah zamannya di orang jujur orang lurus melaksanakan amanah Allah dimusuhi oleh manusia banyak dituduh macam-macam dengan bermacam-macam tuduhan inilah zamannya ya macam-macam teroris lah kalau dulu ekstrim kanan dulu Eka dia mengatakan GPK dulu. Zaman kita ini lebih canggih lagi, teroris. Jadi orang yang ingin menegakkan syariat Allah itu teroris Ini bukan kata saya, kata mereka, Amerika dan antek-anteknya. Jadi akan didustakan orang yang amanat dianggap kian Diperlakukan seperti musuh. Terakhir kata Rasulullah, ketika itu orang bodoh berbicara. Selalu bertanya, siapa orang apa maksudnya orang bodoh berbicara? Ya. Ruwai bidah. Ketika itu Ruwai bidah berbicara apa Ruwai bidah itu kata Rasulullah? Orang bodoh yang diserahi amanat mengurus orang banyak. Berbicara bodoh mengatur orang banyak. Orang yang bodoh mengatur orang banyak. Ini hadis loh. Kira-kira kalau sudah dinyatakan oleh Rasulullah begitu, tidak terjadi? Tidak mungkin, pasti terjadi. Nah, lihat saja, sudahkah sekarang ini terjadi? Orang bodoh ya mengatur orang banyak, bicara tentang nasib orang banyak. Saya perlu jelaskan sedikit tentang makna orang bodoh kalau menurut prediksi Allah. Jangan dikira Abu Jahal itu orang nggak bisa baca. Amr bin Hisham, orang cakap itu tapi karena dia menolak kebenaran. Dia tahu keponakannya Rasulullah itu benar, dia mau dia. Malah dia memposisikan sebagai musuh. Maka dia diberi gelar bapaknya orang-orang bodoh. Ya. Dalam Al-Quran orang bodoh dijelaskan, Kun apa ghairallahi a'budu ayuhan jahilun. Katakan, hei Muhammad, kepada mereka itu, apakah mereka akan mengajak aku, mengajak engkau untuk tunduk kepada selain Allah? Ayuhal jahilun. Jadi siapa ayuhal jahilun? Orang yang mengajak orang untuk taat dan tunduk kepada selain Allah. Ini kalau menurut konsepnya Allah. Katakan kepada mereka itu, apakah kalian mengajak aku untuk tunduk kepada selain Allah? Ayuhal jahilun, saya orang-orang bodoh. -orang Dan jadi hari ini banyak orang-orang yang menolak ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah, ya diberi amanah memimpin orang. Yang dilihat cuma dia ahli ini, ahli itu. Gak pernah orang bicara pemimpin solehkah dia. Bagaimana Islamnya? Bagaimana ketakwaan? Gak ada ukuran itu, gak laku di sini. Ya, kesolehan, ketakwaan, keimanan gak laku di sini. Dia berbicara dengan kebodohannya, mengatur orang banyak. Nah, inilah keadaannya. Rusak keadaan akibat munculnya ruang bidah. Orang-orang bodoh berbicara dan mengatur orang banyak. Inilah dampaknya. Ya, maka Rasulullah muslimin Allah itulah ya prediksi Rasulullah yang semua semuanya sudah terjadi. Ya, kalau perlu penipuan, orang pendusta dibenarkan, yang benar didustakan, bahkan dimusuhi, pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan ketika itu orang bodoh memimpin orang banyak. Ini telah terjadi semuanya. Inilah fitnah akhir zaman. Ya. Nah, ini tujuannya supaya kita tahu dan waspada. Jangan tertipu dengan manisnya kebohongan orang-orang itu selalu propaganda. Karena mereka menguasai propaganda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 हो तेरह तेरह सौ तेरह सौ गाड़ी का